Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Wassalamu tasliman kathira amma ba'd Para peserta ASI yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Alhamdulillah Pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui radio HSI ini untuk bertanya jawab tentang halakoh atau materi halakoh yang sudah kita sampaikan dan telah sampai kepada kami beberapa pertanyaan dari para peserta. Yang pertama adalah dari Ida Fadilah tentang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam halakoh yang keenam. Kemudian diturunkan atau kemudian turunlah kewajiban sholat lima waktu pada tahun ke-10 kenabian dan tidak disyariatkan kebanyakan syariat kecuali di kota Madinah. Maksudnya bagaimana? Apakah saat itu sholat belum wajib atau bagaimana? Ya. Sebelumnya sudah ada sholat. Ya, sebelumnya sudah ada sholat. Tetapi keifiyahnya tata caranya tidak seperti yang kita kerjakan sekarang. Yaitu setelah Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jal ke atas dan menerima kewajiban sholat lima waktu. Jadi sebelumnya sudah ada kewajiban sholat tetapi tidak seperti yang disyariatkan sekarang. Ya sebelumnya hanya dua kali sehari. Sebelumnya hanya dua kali sehari yaitu dua rakaat, dua rakaat. Ya kemudian setelah itu ya, setelah di e, wajibkannya sholat lima waktu maka seperti yang sekarang kita lihat. Wallahu taala a'lam. Dari Komariah Hamdi Apakah untuk mendapatkan syafaat itu kita harus berdoa lagi misalnya ya Rob hamba memohon syafaatmu walaupun kita telah membaca doa setelah selesai adzan Seseorang mengambil sebab dan mengamalkan amalan demikian pula meminta kepada Allah tidak masalah meminta kepada Allah dan juga mengambil sebab sebagaimana kita melakukan ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan surga Allah. Kemudian kita juga berdoa meminta kepada Allah, Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Berdoa dan juga mengambil sebab tidak masalah. Jadi seseorang meminta kepada Allah, syafaat berdoa kepada Allah supaya Allah SWT menganugerahkan kita syafaat dari kiamat demikian pula dia mengambil sebab mengumpulkan antara dua kebaikan Pertanyaan dari Abu Fari Apakah orang yang beriman yang tidak berbuat syirik dan amalan kebaikannya lebih berat ketika ditimbang, berarti dia akan selamat melewati sirat? Atau apakah ia akan tetap terjatuh dan mampir dahulu ke neraka karena dalam timbangan keburukannya ada amalan-amalan yang terancam neraka? Ya, orang yang lebih berat amalan kebaikannya belum tentu dia selamat ketika melewati sirat. Belum tentu dia selamat ketika melewati sirat. Tidak ada kelaziman. Jadi mungkin saja seseorang amalan kebaikannya lebih berat. Tapi ketika dia melewati sirat, Allah SWT menghendaki untuk menyiksanya dan jatuh di dalam neraka karena dosa yang dia lakukan. Namun yang jelas, karena amalan kebaikannya lebih berat, kelak tempat kembalinya adalah surga. Allah swt wa mengatakan wa amma man thaqulat fa ummuhu wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Dan barang siapa yang berat amalan kebaikannya maka dia akan hidup di dalam kehidupan yang meridhakan. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mardiah. Ana mendengar di kajian halakah ketiga bawang putih dan bawang merah menjadi makruh. Mengapa menjadi makruh? Ya, yang pertama yang jelas ini sudah ada hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memakan dua pohon ini, maka janganlah dia mendekati musola kami. Kenapa demikian? Karena bawang merah dan juga bawang putih ini kalau dimakan khususnya dalam keadaan mentah ya, bukan dalam keadaan matang. Dalam keadaan mentah akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Akan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain dan dalam sebuah hadis bahwasanya malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang manusia juga merasa terganggu. Orang yang menuju ke masjid dalam keadaan dia sudah makan bawang merah atau bawang putih dalam keadaan mentah, maka dia akan mengganggu saudara-saudaranya. Sehingga dari sisi sini, makruh hukumnya memakan bawang putih dan juga bawang merah dalam keadaan mentah. Ataupun ada pun dalam keadaan matang maka sudah hilang. Ya sudah hilang baunya sehingga e, dalam keadaan demikian yaitu dalam keadaan sudah matang ini tidak makruhlah kembali untuk memakan bawang putih maupun bawang merah. Wallahu taala a'lam. Dari Muslimah bintu Zainal Abidin An Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala faslu al-Qur'ani min al dhikri فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم Ya mungkin kurang lebih maksudnya bahwasanya Al-Quran ini Allah SWT turunkan secara langsung dari Lauhil Mahfud ke As-Sama'ud Dunya. Allah turunkan langsung Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfud ke as dunia dunya jumlatan wahidah secara langsung. Kemudian setelah itu turun dari as dunia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit dibawa oleh Jibril alaihi salam. Nah. Kemudian yang ketujuh dari salihah. Saya mohon penjelasan orang tua saya baru meninggal dunia. Ada seorang tetangga saya yang bilang ke saya sebelum 40 hari Roh orang tua saya masih ada di sekitar rumah. Apakah itu benar? Walaupun hati saya menolak, tidak percaya, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang keyakinan bahwa roh pada 40 hari yang pertama senantiasa berada di sekitar rumah. Gak ada dalil yang demikian. Sementara seorang muslim dalam masalah akidah, khususnya dalam masalah ibadah, kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dialah yang telah menciptakan arwah. Allah yang telah menciptakan arwah. Dan tidak boleh seseorang meyakini tentang arwah kecuali apa yang telah tetap di dalam dalil. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Istiqlal Jericho. Saya mau menanyakan tentang halakoh yang ke-10 di audio dikatakan Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa di antara sifat-sifat Allah adalah beristiwa di atas arsh. Dan bahasanya Allah memiliki dua tangan. Nah, saya mau tanya, maksud dari Allah memiliki dua tangan apa? Bukannya Allah itu zat yang tidak serupa dengan makhluk, seperti mempunyai tangan. Baik. Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran, Bal yadahu mabesutatan bal yadahu mabsuutatan dan dua tangan Allah adalah terbuka. Dan Allah mengatakan lima khalaqtu biyadai. Untuk sesuatu yang aku ciptakan dengan dua tanganku, yaitu ketika Allah SWT berkata kepada iblis dan menampakkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam dan keutamaan beliau alaihissalam Allah menciptakan Nabi Adam dengan dua tangannya. Nah, sikap seorang muslim ketika mendengar ayat-ayat tentang sifat Allah Azza wa Jalla yang pertama adalah menerima sebagaimana datangnya. Dia adalah seorang yang beriman, menyerahkan diri kepada Allah. Ketika datang dalil, maka sikap dia adalah menerima sebagaimana datangnya. Taib. Jadi kalau Allah mengabarkan Allah memiliki dua tangan, Allah beristiwa, berarti kita tetapkan sebagaimana datangnya. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Kita terima, tapi kita yakini dalam hati bahwasanya sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk kita terima dan kita yakini dalam hati bahwa sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Bagaimana menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk padahal Allah SWT telah mengatakan laisa kamitslihi syai' tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti Allah memiliki sifat tersebut tapi sifatnya lain dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Allah SWT memiliki dua tangan tetapi dua tangan Allah lain dengan yang dimiliki oleh makhluk. Oleh karena itu mana penyerupaan di sini? Mana segi penyerupaan di sini? Kita mengatakan Allah memiliki kedua tangan sebagaimana dikabarkan dan tidak boleh kita menolaknya. Kemudian yang kedua, kita yakini bahwasanya dua tangan Allah tidak sama dengan tangan yang dimiliki oleh makhluk. Allah memiliki kedua tangan sesuai dengan keagungan Allah dan itu adalah sifat yang sempurna bagi Allah Azza wa Jal. Adapun manusia maka memiliki dua tangan tetapi sesuai dengan kekurangan dia sebagai manusia. Tidak boleh kita menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Taib. Berarti sikap kita yang pertama menerima, kemudian yang kedua adalah kita tidak boleh menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Saya berikan contoh misalnya. Allah mengabarkan bahasanya Allah adalah Al-Hayyu. Yang artinya adalah maha hidup. Dan Allah memiliki sifat al-hayah yaitu kehidupan. Maka kita katakan, kita tetapkan di antara nama Allah adalah al-hayyu dan di antara sifat Allah adalah al-hayah, kehidupan. Allah hidup. Allah Maha hidup. Harus kita tetapkan. Dan bukan berarti ketika kita menetapkan sifat bagi Allah kemudian berarti kita menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Seperti contohnya di sini ketika kita menetapkan sifat kehidupan bagi Allah bukan berarti kita menyamakan kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk. Apa yang kita yakini? Kita yakini Allah memiliki sifat hidup dan sifat hidup bagi Allah adalah sifat hidup yang sempurna. Tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Berarti kita tetapkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-hayah tanpa kita menyerupakan tanpa menyerupakan kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk. Nah, ini dalam semua sifat demikian. Ya, dalam semua sifat kita demikian keyakinan kita. Allah mengabarkan bahwa Allah memiliki dua tangan, maka kita tetapkan Allah memiliki dua tangan tetapi apa? Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Nah. Taib. Dari Abdul Hamid. Sesuai dengan halakah yang ke-9 tentang fitnah kubur, apakah ada dalilnya yang mengatakan membaca surat muluk bisa menghindari azab kubur? Ya. Yeah. Seingat saya tentang hadis yang yang apa menunjukkan tentang keutamaan membaca surat Al-Mulk, maka ini menjadi uh, penyebab selamanya seseorang dari azab kubur. Ini setahu setahu ana hadisnya sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hadisnya sabit telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dilihat kembali nanti bagaimana kedudukan hadisnya. Tapi seingat saya hadisnya adalah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian yang selanjutnya dari Mas Zuki. Dari Mas Zuki. Tentang pembahasan sirat Sebelum pembahasan sirat dibahas bahwa orang-orang kafir akan langsung digiring ke neraka. Maka tinggal orang-orang yang beriman dan munafik dan pada akhirnya berpisahlah orang-orang yang beriman dan orang munafik. Di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang berimanlah yang akan melewati sirat. Pertanyaan yang pertama, apakah orang-orang beriman sudah diberitahukan kepadanya pada saat selesainya hisab, diberi kitab dan penimbangan di mizan bahwa ia adalah penghuni surga Apakah orang-orang beriman sudah diberitahukan kepadanya pada saat selesai hisab, diberi kitab dan penimbangan mizan bahwa ia adalah penghuni surga? Yang jelas eh, apabila seseorang selamat ketika hisab dan juga dia mendapatkan tangan sebelah kanan dan ketika ditimbang eh, timbangan amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan ke, ke, eh, kejelekannya maka itu adalah menunjukkan bahasa dia akan masuk ke dalam surga menunjukkan bahasa dia akan masuk ke dalam surga tapi belum tentu langsung belum tentu langsung masuk ke dalam surga karena di sana ada sebagian penduduk surga yang karena dosa yang dilakukan maka dia masuk neraka terlebih dahulu yang kedua, apakah selesai ditimbang orang-orang beriman akan meminum telaga Al-Kautsar di padang mahsyar? uh, ala kulli hal uh, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pendapat yang lebih kuat adalah uh, sebelum jembatan Sirat. Adalah jem, sebelum jembatan Sirat. Apakah itu setelah ditimbang amalannya atau sebelum ditimbang amalannya wallahu taala a'lam. Allah taala a'lam. Dan ketika ia tahu adalah penghuni surga Apakah ia tahu bahwa ia akan selamat melewati sirat? Belum tentu. Ia ya, belum tentu dia e, mengetahui bahasanya dia akan selamat dari jembatan sirat dan sudah kita sebutkan bahasanya yang jelas yang mau yang mau melewati jembatan sirat semuanya adalah orang yang beriman dan mereka akan masuk ke dalam surga. Cuma mereka terbagi ada di antara mereka yang langsung, ada di antara mereka yang terlebih dahulu uh, di apa diazab terlebih dahulu di dalam di dalam neraka. Kalau uh, ia tahu sebagai penghuni surga, iya dia dia tahu kalau dia akan memasuki surga karena dia adalah orang yang beriman dan eh, sudah berlalu ketika dihisab di mizan ya uh, uh, bahwasanya dia telah termasuk orang yang beruntung tapi belum tentu dia selamat ketika melewati jembatan Sirat. Wallahu taala a'lam. Ya ini eh, hadis tentang masalah eh, apa? bahasanya di antara hal yang bisa menjadi sebab selamanya seseorang dari adab kubur adalah e, membaca surat Al-Mulk. Itu setiap malam. Di sini uh, Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dari Abu Hurairah, "Inna suratan al Qur'an 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihi al-mulk." Sesungguhnya satu surat di dalam Quran ya satu surat di dalam Quran terdiri dari 30 ayat akan memberikan syafaat bagi seseorang sampai diampuni dosanya dan dia adalah surat tabarakalladzi biyadihi al-mulk Ini menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Mulk. Menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Mulk yaitu orang yang membacanya maka akan dia akan memberikan syafaat di hari di hari kiamat. Nah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Robbi Idrus Sadi. dalam silsilah kedua halaqah yang ke-10 ada kalimat kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menetapkan nama dan sifat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Ini maksudnya apa? Khususnya kata menetapkan. Menetapkan yaitu meyakini Ini maksud dengan menetapkan adalah meyakini nama dan juga sifat tersebut milik Allah Azza wa Jal. Di antara nama Allah adalah ini dan itu. Di antara sifat Allah adalah ini dan itu. Ini yang dimaksud dengan menetapkan. Artinya tidak boleh kita mengingkari nama dan juga sifat tersebut selama sudah sudah dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis maka harus kita tetapkan dan tidak boleh kita ingkari. Karena sebagian ada yang mengingkari, ada di antaranya yang mengingkari secara terus terang, ya ada di antaranya yang mengingkari tapi dengan cara ditakwil. Maka ini nggak boleh. Ada yang mengingkari dengan terus terang, artinya dia mengatakan saya tidak percaya dengan nama dan sifat ini. Seperti orang-orang Jahmiyah. Atau yang kedua, mereka lari dan juga menghindar dari nama dan juga sifat ini dengan cara ditakwil. Maka ini juga termasuk pengingkaran yang dilarang dalam agama Islam. Nah, yang kedua belas dari Me, Me Putri. Ada seorang teman bercerita, dulu ketika awal berhijrah sempat timbul di hatinya sebuah pernyataan bahwa Allah itu tidak ada, tidak ada. Dia terus merasakan hal itu setiap kali dia beribadah kepada Allah. Dia sangat takut sehingga dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, hilangkanlah perasaan ini, hamba rela masuk neraka asalkan hamba tidak merasa bahwa itu tidak ada. Seketika biiznillah perasaan itu langsung hilang. Pertanyaannya, bagaimana hukum doa itu? Apakah dia akan masuk neraka dengan doa itu? Ya, doa ini tidak dibenarkan yang demikian ya. Doa seperti ini tidak dibenarkan di seorang hamba e, mengumpulkan antara rasa takut dengan rasa harap kepada Allah Azza wa Takut dengan e, neraka, takut dengan akibat dosanya di dunia maupun di akhirat. Adapun doa dengan e, rela masuk ke dalam neraka dan seterusnya ini kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu masuk ke dalam neraka dan kita berlindung kepada Allah. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berlindung kepada Allah dari neraka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka mengatakan waqina adzabannar dan jauhkanlah dan hindarkanlah kami dari neraka. Jangan seseorang berdoa dengan doa seperti ini, berdoa kepada Allah keselamatan, al-afiyah dijauhkan dari neraka. Dan juga berdoa kepada Allah supaya diberikan keyakinan yang kuat. Ya, diberikan keimanan yang kuat. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Alfa Nurriha. Mohon info jadwal kajian di Masjid Nabawi Mei 2017 atau Ramadan tahun ini. Ya, eh, seperti biasanya kalau sebelum Ramadan ini eh, setelah maghrib sampai sholat isya setiap hari di pintu 19 untuk laki-laki. Adapun untuk wanita maka e, di musola mereka biasanya ada mic yang diarahkan ke sana yang ada di sana dan disalurkan suaranya ke kajian ikhwah atau di kajian laki-laki. Ini kadang e, mic-nya distelkan yang bahasa Indonesia dan kadang dengan bahasa yang lain. Ala kulihal e, jadwalnya untuk sebelum Ramadan di pintu 19 setelah maghrib sampai isya setiap hari. Adapun e, ketika Ramadan Insyaallah e, kajiannya adalah habis asar. Ketika Ramadan kajiannya adalah habis asar dan setiap hari insyaallah sekitar setengah jam atau 40 menit ya, setengah jam atau 40 menit e, setelah asar. Insyaallah sebentar saja kemudian nanti e, masing-masing e, persiapan untuk iftar. Nah, Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan sampai bertemu kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh